Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala. Nah, setorkan terlebih dahulu hadis yang sudah kita ambil sebelumnya yaitu hadis mengenai دين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم نعم أحسنت بارك الله فيكم تفضل نعم أحسنت بارك الله فيكم Ahsanta, fadal. Ya. Ya. Naam ahsanta barakallahu fikum. Fadal. dalam iman wala dinan nasiha wala iman kulna liman kulna liman illa wala wala lillahi wa jidali wa usuli wa ya immatul muslimina wa amati wa usuli Nah, diulang-ulang terus. Fadal. Nah, ahsanta oh. nah, barakallahu fikum. Itu mafal enggak? Fadal. Sama. Naam barakallahu fikum. Tafadhal. المؤمن بالناس نعم بارك الله فيكم تفضل عندك تفضل يا أخانا غفاري kitabi wa rasuli wa li Naam, ahsanta barakallahu fikum. Tafadhal, indak. Ya, Pak. Naam. Naam barakallahu fikum ahsantum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah yang disampaikan Syekh Shalal Fauzan Waffaqahullah kata beliau kadzalika itu ya. Naam. Kadzalika minan nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla tadkhula fi tashihil ahadits aw tad'ifiha wa anta laisa 'indaka maqdiratun 'ala dzalik. Perhatikan baik-baik ini. Seperti itu pula termasuk nasihat terhadap Rasulullah saw adalah engkau tidak memasukkan di dalam sahihkan hadis atau juga mendoifkan hadis nah dalam keadaan engkau tidak punya kemampuan maksudnya kalau tidak punya kemampuan untuk mensahihkan hadis atau mendoifkan jangan nah barakallahu fikum menampilkan diri karena khawatir nanti keliru cukup dengan kitab-kitab para ulama yang sudah disiapkan seperti silsilah ahadis ad-dha'ifah Syekh Al-Albani rahmatullah alaih atau silsilah al ahadis as-sahihah Syekh Al-Albani rahmatullah alaih atau as-sahihul musnad mimma laysa fi sahihain Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullah alaih yang sudah siap banyak sekali. Paham ya? Kecuali kalau punya kemampuan sudah belajar mustalah, kemudian sudah bisa dikatakan silsilah dalam belajarnya, kuat ilmu mustalahnya, kemudian dia bahas dan ketemu, enggak masalah mensahihkan atau mendhaifkan. Tapi kalau enggak punya ilmu sama sekali dalam mensahihkan hadis atau mendhaifkan hadis, jangan sekali-kali mencoba karena khawatir keliru. Paham ya? Cukup kita mengecek hadisnya, wah oh, hadisnya seperti ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Cukup, lebih selamat. Hadisnya seperti ini disahihkan oleh Al-Imam Muqbil bin Hadil Wabi'i. Cukup, selesai. Daripada antum ngecek sendiri ternyata belum saatnya. Nah, itu perlu berhati-hati barakallahu fikum karena membahas masalah ilmu hadis itu sangat nah besar dan bukan perkara yang sepele. Terkadang eh, para muhakkikun itu lebih selamat mengatakan na barakallahu fikum sanaduhu sahih. Sanadnya sahih. Perkara hadisnya itu nanti dhaif ataukah sahih itu belum tentu eh barakallahu fikum bisa dihukumi. Tapi sanadnya sahih. Paham ya? Kalau sanadnya sahih, cuman hadisnya bagaimana? Itu nantinya menghukum adalah orang-orang yang memang benar benar-benar apa? terjun dalam bidang atau fan masalah mustalah ilmu hadis ini. Barakallahu fikum, tidak sembarangan. Karena ucapan al-haditsus sahihun ini otomatis melazimkan sanadnya juga sahih gitu loh. Tapi kalau sanadnya sahih belum tentu hadisnya sahih. Apa maksudnya? Eh, nah, tapi kalau hadisnya sahih, ya pasti sanadnya sahih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena hadis dikatakan sahih manakala dengan kriteria yang sudah kita lewati kan itu. Nah, barakallahu fikum, nah perawinya memiliki sifat adalah tamu kemudian juga na'am barakallahu fikum muttasil, ha? aman dari syudud, na'am barakallahu fikum dan juga kosong dari illah qadhihah. Sudah kita lewati semuanya na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan kata beliau di sini, fala yadkhul fi hadza illa ahlul fan. Jangan sekali-kali masuk dalam ilmu bidang studi ini kecuali orang yang memang dia ahlinya dalam fan atau studi tersebut. Apa maksudnya ya? Dalam ilmu masalah mustalah, masalah hadis penting sekali. Oleh karena itu mempelajari ilmu salah itu termasuk perkara yang sangat penting. Karena dengan antum pelajari nanti tahu hadis ini sahih ataukah dhaif, palsu ataukah tambahannya itu sahih ataukah dhaifah. Apa maksudnya ya? Nah, kemudian apa itu mudraj? Kemudian apa itu munqati? Kemudian apa itu mu'dal? Kemudian hadis yang makhluk itu bagaimana? Itu semuanya dipelajari dalam ilmu salah Mahfum ya? Jadi tidak ada salahnya kalau seandainya antum mempelajari ilmu mustalah. Nah, cuman mempelajari ilmu ilmu mustalah itu akan mudah manakala dia sudah pernah belajar bahasa Arab. Karena belajar bahasa Arab mendukung sekali. Eh, mendukung sebagai bisa dikatakan pintu semua funun. Paham ya? Pintu semua funun bahasa Arab tadi itu. Kalau antum kuat bahasa Arabnya, faham bahasa Arabnya, insyaallah taala belajar usul mudah. Belajar bahasa Nah barakallahu fikum mustalah pun mudah karena bahasa Arab itu sebagai kuncinya. Kitab yang antum pelajari berbahasa apa? Berbahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan bermalas-malasan. Eh, mempelajari mungkin durusul lughah jilid 1, jilid 2. Kalau seandainya nah barakallahu fikum ada waktu jilid 3, jilid 4, enggak masalah. Paham ya? Kemudian jurumiyah, matan jurumiyah dihafal juga, dimutkinkan dipahami. Kemudian mutamimah, qatr nada, al malik. Intinya barakallahu fikum di dalam mempelajari ilmu alat, ilmu lughah tadi itu itu nanti sangat mendukung kalau dia itu praktek. Paham ya? Nah, praktek itu butuh waktu barakallahu fikum. Kalau dia, sudah memiliki maklumat, eh, memiliki kosakata dan juga paham mengenai mana fa'il maf'ul bih, kemudian mana yang maf'ul mutlak atau yang semisalnya hal tamyiz itu sangat bagus lagi sangat bagus sekali kalau seandainya dia praktek membaca kitab. Cuman waktu tentunya ditentukan barakallahu fikum yang jelas membaca kitab itu Praktek membaca kitab itu fungsinya apa? Fungsinya agar terbiasa. Fungsinya agar terbiasa apa? Naam, dia menerapkan kaidah-kaidah yang sudah dia pelajari. Kita lihat berikutnya. Wa ahlul ikhtisas ar-rasikhin fil ilmi war riwayah. Dan hendaknya tidak masuk dalam bidang ini kecuali orang-orang yang memang mengkhususkan diri dari kalangan orang-orang yang mendalam ilmunya di dalam masalah periwayatan. Ilmunya mendalam, periwayatannya juga kuat amma ma dhahara ala katsirin minasy syabab al jur'ati 'ala al-ahadits at tas'ih wa at tajrih fiha min ghairi ilmin kata beliau adapun nah yang nampak kebanyakan dari kalangan para pemuda yang memberanikan diri nah barakallahu fikum dalam intinya barakallahu fikum mensahihkan atau istilahnya mendhaifkan hadis-hadis dan juga mengkritik hadis-hadis tanpa ilmu wa min ghairi an yasbiqa lahum dirasatun wa khibratun tanpa dia belajar tanpa punya pengalaman khibrah pengalaman wala talakkin lil ilmi anil ulama dan enggak pernah ngambil ilmu dari para ulama fahada khatarun shadidun yang seperti ini adalah bahaya yang besar karena khawatirnya nanti keliru dia mendhaifkan ternyata hadisnya sahih paham ya nah dia ternyata belum pernah ilmu, belajar ilmu hadis dikirain hadisnya sahih ternyata palsu hubbul watan minal minal iman. Utlubul ilma walau disin Banyak sekali. Nah, barakallahu fiikum Allah musta'an. Kita lihat wa jur'atun ala sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga bentuk apa? nam lantang dan juga termasuk bentuk lantang terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya perbuatan tersebut yang beranikan diri tadi untuk mengkritik hadis, mensahihkan, mendhaifkan tanpa ada ilmu sebelumnya, tanpa dia pernah belajar, enggak punya pengalaman enggak pernah mengambil ilmu dari para ulama, ini adalah bahaya yang sangat besar dan bentuk lantang terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu barakallahu fikum, hindari suatu ketika nanti antum sudah besar, eh, sudah pulang di rumah atau sudah berkeluarga menjadi dai apa? Dai bermodalkan internet jangan. Nah barakallahu fikum, internet itu suatu ketika hanya membantu saja. Tapi antum modalnya apa? Menghafal. Mumpung masih ada tahapan seperti ini menghafal. Qala qala Rasul, Al-Qur'an wa sunnah. Paham ya? Antum saksikan orang-orang yang ribut tadi, di nah barakallahu fikum media sosial. Biasanya orangnya enggak pernah mencari ilmu, mencari ilmu malas, belajar pun enggak pernah, tapi dia di media sosial seakan-akan syekh dia. Semua pertanyaan dijawab semuanya. Nah, kultu, paham ya? Kultu, enggak sembarangan kultu. Aku berkata, nah barakallahu fikum kalau punya ilmu benar enggak masalah. Tapi permasalahannya itu kalau internetnya mati, paham ya? Kuotanya habis, bingung dia. Paham ya? Tunggu dulu besok kalau udah beli pulsa katanya. Lah apa kaitannya dengan pulsa? Kalau bisa jawab, jawab. Paham ya? Jadi hati-hati barakallahu fikum. Naam jangan apa? Jangan naam tertipu dengan para dai yang mereka mengatakan sekarang belajar tuh enggak perlu datang ke majelis katanya. Kenapa? Dengan HP cukup sekarang. Mendengar audio juga ada, mau menyaksikan video-video yang gambar makhluk bernyawa juga banyak kata mereka. Ini adalah syubhat yang sangat berbahaya. Hati-hati barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah manhajnya adalah manhajnya para sahabat, akidahnya akidah apa? Salafiyah bukan selfiyah. Paham ya? Akidah selfiyah itu yang suka selfie. Antum tahu selfie, Husain? Tahu selfie antum? Selfie itu foto sana, foto sini, paham ya? Intinya banyak bergaya dia. Paham ya? Nama ahlus sunnah akidahnya salafiyah, bukan selfiyah. Paham makna selfiyah insyaallah ya? Nah, hati-hati barakallahu fikum para dai yang mereka dikenal dengan nah, para dai selebritis hati-hati. Muncul di YouTube, muncul ini dengan alasan itu, ini enggak jelas dalilnya. Kalau dalilnya mana? Enggak ada. Kalau Allah kalau Rasul enggak ada. Syekh fulan, Syekh alan, ulama fulan, ulama alan, walaupun secara tidak langsung mereka yang nukilkan itu sendiri mengharamkan gambar makhluk bernyawa, cuman dicomot ditomat fatwa-fatwa yang mencocoki hawa nafsu mereka hati-hati barakallahu hati-hati dengan para dai yang yang akidahnya apa tadi selfie paham ya Allah musta'an hati-hati barakallahu fikum karena sekarang banyak sekali banyak sekali yang awal mulanya mengharamkan total gitu tiba-tiba langsung nongol muncul ujung-ujungnya apa duit UUD Allah musta'an karena kalau sudah terkenal seperti itu jangan tanya ininya ini jangan tanya sudah ha, tahu ini antum ayo mah sudah satpamnya sudah, itu banyak nah, banyak sekali. Karena untuk menyediakan alatnya sudah besar biayanya. Allah musta'an fitnah barakallahu fikum. Nasallaha assalamat afiyah. Dan perlu diingat sekali lagi, dakwah ahlu sunnati wal jamaah, dakwah salafiyah itu enggak pernah berubah selama-lamanya. Sejak dahulu hingga saat ini, hingga akhir zaman enggak pernah berubah. Yang berubah itu orangnya. Orang-orang yang bawa, yang mendakwakan itu yang berubah. Antum saksikan saja. Kalau Allah, kalau Rasul, pengharaman gambar makhluk bernyawa berubah enggak dalilnya? Enggak berubah, yang berubah itu orang orangnya dulu mengharamkan, sekarang membolehkan, orangnya yang berubah. Oleh karena itu biar selamat ikutilah dalil. Ikutilah dalil, jangan antum tertanam, tertancap di benak antum asabiyah fanatik. Fanatik itu sangat berbahaya sekali. Kalau sudah fanatik, keliru atau benar dibela terus ustadznya. Ini kan ustadz kami, kalaupun keliru tetap ustadz kami. Tayyib. Kalau seandainya dia ustadz kami, ustadz kamu misalkan, ustadz Anda, ustadz kami misalkan, kita katakan nasihati, bukan dibela kekeliruannya. Apa maksudnya ya? Perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum. Dakwah salafiyah tidak pernah apa? Berubah. Hanya Karena dalilnya akurat. Qala Allah, qala Rasul. Yang berubah itu orang-orang oknum-oknum tertentu saja. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Walaysa minan nasiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yatadakhal al-juhal wa yusammu anfusahum bil muhaddithin binaan ala annahum ittala'u ala kitabin min kutubil hadis aw hafidhu adadan minha Allah musta'an dan bukan termasuk nasihat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah ikut campurnya orang-orang juhal juhal itu orang-orang bodoh jadi orang bodoh ikut campur menamakan diri mereka muhaddis bayangkan itu muhaddisnya Indonesia katanya nah Abdul Hakim Abdad katanya ya Allah musta'an pernah dengar enggak antum nah padahal kalau kedatang ke Jogja waktu itu ketika ngisi di Nah, barakallahu fikum MPR Masjid Pukung Raya Jogja itu celananya bantolon, ya, pakainya koko kemudian pakai peci putih, itu dikatakan muhaddis bayangkan itu. Nah, padahal yang dia nukilkan hampir semuanya itu terjemahan dari tahrijnya al-Imam Al-Albani rahimatullah alaih. Hati-hati barakallahu fikum yang diagung-agungkan oleh orang-orang sururiyun, orang-orang TV Roja, yufit TV, Imam Ahlus Sunnah. Ini muhaddisnya orang Indonesia katanya. Belum ada yang seperti dia katanya. Nah, kalau seandainya dia itu muhaddis benar, Pakaiannya tahu, pakaiannya dilihat pakaiannya bagaimana. Syekh Al-Albani, eh, Syekh Mubin Hadil Wadi. Nah, bagaimana pakaian beliau ketika nah barakallahu fikum berdakwah dan juga kesehariannya bagaimana? Enggak pakai bantalon. Bantalon enggak masalah, yang penting enggak isbal. Nah, itu ujung-ujungnya ke situ. Allah musta'an, hati-hati barakallahu fikum ini. Kita lihat, na'am bukan termasuk nasihat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatadakhal juhal. Itu orang-orang bodoh ikut campur Eh, menampilkan dirinya yusammu anfusahum menamakan diri mereka bil muhaddisin menamakan dengan muhaddis binaan dibangun penamaan ini ala annahum ittala'u karena mereka sudah mengecek katanya mengecek kitab-kitab atau kitab-kitab hadis atau mereka menghafal sebagian hadis langsung mengatakan ana muhaddis hati-hati lebih selamat kalau dia menukilkan saja hadis ini sahih sebagaimana disahihkan oleh Imam Al-Albani hadis ini dhaif sebagaimana dhaifkan oleh Imam Muqbil bin Hadi. Lebih bagus daripada qultu misalkan posisi dia posisinya bukan muhaddis. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Allahul musta'an. Lianna mujarrada hifdzil ahadits la yaj'aluhum minal muhadditsin. Ini penting sekali ini. Karena semata-mata cuma menghafal hadis itu tidak bisa menjadikan mereka itu muhaddis. Kalau cuma menghafal hadis arba'in nawawiyah di kantong terus itu kemudian enam hadis. Nah kenapa? Sudah hafal arba'in nawawiyah. Di tes dicoba ternyata lima aja nggak lulus. Paham ya? Allah musta'an hati-hati. Karena apa? Karena sekarang itu beda dengan terdahulu. Zaman kita sekarang ini lain dengan zaman terdahulu. Zaman terdahulu kemarin yang kita sebutkan para salaf terdahulu itu kan dengan sekali langsung hafal. Nah, dan antum saksikan Imam Bukhari yang digelari dengan nukat, pengkritik hadis dan juga beliau digelari Jabalul Hifdz itu bukan arba'in nawawiyah yang hafal Paham ya? Yang beliau apa Ribuan, ratusan ribu hadis. seratus ribu hadis yang sahih, ratus ribu hadis yang dhaif. Al-Imam Bukhari rahimahullah taala, masyaallah. Nah, kita lihat. Innamal muhadditsu huwa takhass. Naam, al-mutakhassisu fi ilmi riwayah. Muhaddis itu adalah orang yang mengkhususkan diri dalam masalah ilmu periwayatan hadis. Wa hadza fannun 'azimun. Ini adalah apa? Bidang studi yang sangat besar yutalaqqa 'anil ulama, diambil ilmunya dari para ulama, bukan dari para ulama. Paham ya? Dari para ulama, bukan dari para ulama. Nam ulama itu anak-anak kecil. Wa an ilm wal khibrah, diambil dari ahli ilm dan orang-orang yang punya pengalaman. Nah, barakallahu fiikum. Dia mengatakan hadis sudah pernah belajar bekunnya belum? Belum pernah, sudah berkali-kali tapi enggak pernah selesai. Berkali-kali belajar bekunnya tapi enggak pernah selesai. Enggak bisa dibilang apa muhaddis. Jangan. Belajar baikuniyah, dihafal matanya. Kemudian berikutnya nanti kalau misalkan dia mau belajar lagi, tingkatan berikutnya bisa nushatun nazar atau nukhbatul fikarnya ya. Kemudian setelah itu mauqidah dahabi. Kemudian berikutnya lagi baru ikhtisar ulumul hadis. Kalau lebih lengkap lagi pakai al hadis hafiz. Paham ya? Setelah itu nanti baru masuk dalam muqaddimah inus salah. Kemudian setelah itu nanti kalau seandainya mau bahas silakan tafadol kalau ada kitabnya. Nah ya? Nah, barakallahu fikum yang jelas kalau di Yaman sana di Damas saat itu kitabnya banyak sekali ribuan. Jadi kalau untuk bahas itu sampai seharian penuh pun belum tentu nah cukup waktunya karena banyak sekali kita rujukannya. Nah, yang sekarang kita di Indonesia ini hanya bisa mungkin menyampaikan beberapa kitab saja. Ada untuk bahasnya suatu ketika kalau sudah memiliki kitab atau ketika antum pergi ke Yaman kelak. Nah, barakallahu fikum biidznillah azza wajal. Naam. Kita lihat di sini. Allah musta'an kata beliau, "Falaisa likulli ahadin an yutali'a fi kutubil hadis." Maka tidak setiap orang yang dia sudah mengecek, meneliti kemudian melihat kitab-kitab hadis, summa yusahihah wa yudha'ifah. Kemudian dia mensahihkan dan mendhaifkan, perhatikan baik-baik. Au yufassiraha wa yashrahaha atau dia langsung menafsirkan dan mensyarahnya min indih dari dirinya biduni fahmin sahih tanpa pemahaman yang sahih. Perlu berhati-hati. Jadi memahami ilmu hadis itu penting sekali. Karena jangan sampai memahami hanya dengan pemahaman kita. Karena sudah kita lewati kan patokan sandaran ahlu sunnah wal jamaah apa? Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Bukan Al-Quran sunnah saja. Al-Quran was sunnah masih ada ikatan apa? Ala fahmi salafil ummah. Al-Quran was sunnah berdasarkan pemahaman para salaf. Bukan pemahaman per individu. Bukan pemahaman otodidak, paham ya? Tapi apa? Dipahami sesuai dengan pemahaman para salafun as-salaf. Agar tidak apa? agar tidak terpleset, tidak tergelincir. naam barakallahu fikum. Allah musta'an. Karena terkadang seperti ini kalau kita cuma hanya membaca sekilas kemudian langsung bisa mensahihkan dhaifkan kalau dinisbahkan ke dia enggak enggak tepat. Lebih baik kalau dia mengatakan hadisnya sahih sebagaimana disahihkan oleh al-Imam Al-Albani. Bagus. Paham ya? Karena dinisbahkan kepada asalnya gitu loh yang bisa dikatakan hadis. Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau langsung dia qultu hadisan sahihun. Dia enggak punya ilmu apa-apa langsung qultu hadisan sahihun misalkan, hadisnya sahih. Nah, enggak pernah belajar bekonia menghafal pun nggak pernah misalkan barakallahu fiikum. Intinya yang jelas jangan sampai na'am barakallahu fiikum hafizakumullah bermudah-mudahan mensahihkan atau mendhaifkan hadis tanpa dia belajar terlebih dahulu. Tanpa dia belajar terlebih dahulu. Naam. Kata beliau, "Li'anna hadza minal ghish li sunnatir Rasul saw. karena ini termasuk bentuk penipuan. Penipuan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal wajibu an tuhtaramas sunnah. Yang wajib itu sunnah itu dimuliakan. Bukan malah ditipu, bukan malah kita melakukan penipuan tapi dimuliakan. Wala yadkhula fiha illa man huwa mukhtassun bihadzal ilm. Dan hendaknya ha, eh, tidak ada orang yang masuk di dalamnya ikut campur kecuali orang yang dia memang memang, memang mengkhususkan dirinya dengan ilmu ini. Maksudnya nam takhassus dia. Takhassus mempelajari khusus masalah bidang mustalah misalkan. Nah, barakallahu fikum sehingga dia menguasainya setelah menguasainya barulah dia bisa mensahihkan atau mendhaifkan karena perkara ini bukan perkara yang sepele. Naam. Antum saksikan para ulama terdahulu atau para muhakkikun itu belajarnya enggak hanya setahun dua tahun. Mereka benar-benar muhakkik, paham ya? Nah, meneliti dan mengecek sehingga apa? Bisa mengumpulkan semuanya. Nah, seperti Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullah alaih, Syekh Al-Albani rahmatullah alaih dan juga yang lainnya. Nah, Allah musta'an. Berikutnya barakallahu fikum, qala wali a'immatil muslimin dan nasihat untuk na barakallahu fikum para pemimpin kaum muslimin. Karena para pemimpin kaum muslimin ini ada dua kemungkinan. Paham ya? Jadi para pemimpin kaum muslimin itu ada yang ada yang namanya al-umara, ada yang namanya al-ulama. Al-umara itu yang menunaikan, al-ulama yang menasihatkan. Itu seharusnya. Jadi kalau umara dan ulama itu bersatu bagus. Jadi ulama yang menasihatkan, mengarahkan, umara yang melaksanakan, terjun ke langsung ke rakyat sipilnya, seperti itu. Karena kalau cuma ulama, kalau cuman umarok saja, itu tanpa ulama, khawatirnya nanti dia bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan hawa nafsunya, tanpa bimbingan para ulama. Kalau ulama saja mungkin dia bisa, cuma kekuatan nggak punya. Kekuatan untuk terjun langsung rakyat sipil nggak kuat. Karena kekuatan biasanya dipegang oleh pemerintah pusat misalkan, oleh pemimpin, oleh raja misalkan. Maaf Allah ya. Jadi, nah para pemimpin kaum muslimin itu masuk dalamnya umarok dan ulama. Umaro itu para pemimpin, ulama ya para ulama. Cuman para ulama ini dalam bidang ilmu syariat atau ilmu hadis atau ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, ya, ilmu syariat, ilmu agama. Tapi umara yang biasanya terjun langsung na barakallahu fikum dan juga menyelesaikan urusan-urusan yang terjadi pada rakyat sipil. Jadi melaksanakan tugasnya. Nah, kita lihat al-murad bi aimatul muslimin walatul umur. Naam. Yang diinginkan dengan pemimpin kaum muslimin yang memegang urusan kaum muslimin ini adalah ulatul umur. Maksudnya adalah para pemimpin yang memegang urusan-urusan rakyat sipilnya. Sudah kita lewati tadi ya, disebutkan para ulama. Nah, di sana ada umara wal ulama. Paham ya? Ulama itu yang mimpin dalam masalah agama, umara itu bisa dikatakan yang mimpin dari si kekuatan yang menerapkan nih terjun langsung ke rakyat sipilnya atau yang semisalnya. Nah, dengan menggunakan pasukan-pasukannya. Mahum insyaallah? Ewa. Dan pemimpin yang kriteria yang sangat bagus dan selamat adalah lelaki. Lelaki ya, bukan pemimpin wanita. Kalau yang jadi pemimpin adalah wanita itu rusak biasanya, walaupun doanya bagus. Sekarang antum saksikan, banyak yang nyalon DPR, nyalon nah kalau fikum istilahnya apa? Gubernur, bupati. Sekarang banyak perempuan yang nyalon. Padahal kalau perempuan jadi pemimpin rusak atau tidak? Rusak. Sebagaimana nas langsung dari Rasulullah SAW, lan yufliha qaumun wa nah, walau amrahum imra'ah. Paham ya? Tidak akan beruntung sekelompok kaum manakala mereka sudah menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Paham ya? Memimpin perempuan sudah. Hati-hati warakallahu fikum rusak. Naam. Namun masih ada kepentingan dan harus ada enam arahan serta bimbingan bahwasannya sehari saja tidak ada pemimpin. Naam itu kerusakan pasti akan terjadi di mana-mana. Paham ya? Oleh karena itu para ulama mengatakan apa? Dengan semakna mereka mengatakan seribu tahun kalau seandainya dipimpin oleh seorang yang zalim jauh lebih baik daripada sehari nggak ada pemimpinnya. Sehari saja nggak ada pemimpinnya itu keadaan lebih jelek daripada seribu tahun dipimpin oleh seorang zalim karena masih ada pemimpin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Bisa dikatakan lebih tertib mungkin keamanannya walaupun pemimpinnya zalim. Tapi kalau sehari nggak ada pemimpin, bayangkan. Eh, akan terjadi kerusuhan di mana-mana. Nah, sekarang aja barakallahu fikum yang bisa dikatakan ada pemimpinnya yang namanya kerusakan di mana-mana. Allah musta'an, ada yang tidak terima, ada yang menuntut ini, menuntut itu. Intinya mereka itu kurang mengendalikan diri. Kalau mereka mau mengendalikan, mengendalikan diri mereka dengan Nah barakallahu fikum al-ilm insyaallah taala tenang. Tapi mereka enggak ada seperti itu. Coba mana yang yang lebih tenang daripada orang yang mencari ilmu. Kalau kita di sini kan enggak bisa dikatakan enggak panas, enggak ada ribut-ribut. Kalau di luar sana, ah, di Jakarta atau di mana itu kalau orang demo itu panas, suasanya panas terus kipas angin dinyalakan enggak mempan. Hanya panas, teriak-teriak sana kemari. Kalau di sini Masya Allah kipas kipas angin dinyalakan jangan enggak kena pun juga santai. Nah, barakallahu fikum yang jelas apa? Sabar. Sabar barakallahu fikum. Nah, sabar ya. Yang jelas apa? Keadaan kita alhamdulillah para thalabatul ilmu lebih tenang daripada keadaan para pemimpin orang-orang yang sudah perebutan kursi, perebutan jabatan. Panas keadaan mereka, bawaan mereka panas terus. Oleh karena itu ada ungkapan yang bagus apa itu? Apa? Ala ma nahnu fihi Nah barakallahu fikum disebutkan dalam ungkapan yang sangat indah nam law ya'lamul muluk wa abnal muluk ala ma nahnu fihi ar raha was surur semaknanya itu ya la daladuna alaina bisuyuf nah artinya apa kalau seandainya para raja dan anak-anak para raja tahu tentang keadaan kita yang tenang, senang, bahagia dengan ilmu, eh, dengan kalau Allah, kalau Rasul, niscaya mereka akan memerangi kita dengan pedang. Mencambuk kita dengan pedang karena iri itu loh. Kalian tenang-tenang saja setiap hari belajar di masjid, kita ini langsung turun ke jalan raya, teriak-teriak sana kemari. Menurut mereka ya, Allah musta'an. Jangan warakalafikum, tidak ada faedahnya bahkan sudah kami sebutkan kerusakan yang ada di dalam demonstrasi itu lebih besar daripada masalah kepentingan yang mereka dapatkan. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya barakallahu fiikum hafizakumullah. Wa nasihatu lahum takunu bi'tiqadi wilayatihim. Dan nasihat untuk para pemimpin adalah mengakui, meyakini tentang kekuasaan mereka. Harus mengakui, mereka berkuasa kita akui. Wassam'i wa ta'ah dan juga mendengar serta taat. Lahum kepada mereka bil ma'ruf. Perhatikan baik-baik ini ucapan penting ini ya mentaati dan mendengar mereka dalam perkara yang ma'ruf. Rasulullah mengatakan apa? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nah, barakallahu fikum sebelumnya apa itu ayatnya eh, hadisnya sebelumnya apa? Lafaznya itu Usikum bittaqullahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyiya. Artinya apa? Artinya aku wasiatkan kalian senantiasa bertakwa kepada Allah dan senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin kalian walaupun yang memimpin adalah seorang budak Habasyi. Kenapa kok pakai lafaz Habasyi? Karena Habasyi orang Ethiopia itu terkenal kulit hitam. Maksudnya walaupun yang memimpin itu seorang budak, jadi pemimpin kulitnya hitam pun wajib kita taat. Pada perkara yang apa? Taatnya pada semua perkara atau pada perkara yang apa? Pada perkara yang haram atau perkara yang baik? perkara yang baik, yang ma'ruf. Paham ya? Hadisnya sudah kita lewati berkali-kali ya. Nam innamat ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Itu jangan sampai lupa itu hadisnya itu. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf yang terpuji. Rambu-rambu lalu lintas ditaati. Anam barakallahu fikum ketika hijau jalan, kuning bersiap-siap atau berhati-hati, merah berhenti. Itu semuanya ada masalah kepentingan. Nah barakallahu fikum. Kemudian ketika mereka meletakkan enam marka-marka jalan, atau marka-marka jalan antum? Tahu marka jalan yang garis putih-putih di tengah itu? Nah, itu kalau garisnya putus-putus, pendek-pendek itu biasanya boleh nyalip. Eh, boleh nyalip gitu ya. Tapi kalau lurus, bersambung terus biasanya dilarang nyalip. Itu juga penting karena khawatir ada kecelakaan nanti. Paham ya? Kemudian di jalan raya ada marka yang garisnya eh, berderetan gini, Biasanya untuk orang nyebrang agar kita hati-hati. Paham ya? Kemudian polisi-polisi tidur, eh, barakallahu fikum, yang mereka letakkan itu juga untuk apa? Orang agak berhati-hati, enggak ngebut di situ. Kalau atom ngebut di situ benjut. Paham maksudnya? kalau ngebut di situ ya jatuh biasanya. Sudah dibikin kayak gitu tinggi malah atom ngebut ke situ. Tujuannya di situ apa? Tujuannya mungkin banyak anak banyak anak kecil, orang-orang tua lewat, paham ya? Sehingga ketika antum jalan situ pelan-pelan. Itu termasuk peraturan yang perlu kita taati. Na'am kalau fikum. Bukan malah kita apa? Kita bongkar, kita hilangkan katanya imatatul adhan tariq katanya. Allah musta'an berarti gagal faham. Allah musta'an. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah perlu diperhatikan baik-baik taat kepada pemerintah, pemimpin pada perkara yang ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pada perkara yang itu merupakan perbuatan kemaksiatan terhadap sang pencipta. Enggak boleh kita mentaatinya pada perkara-perkara yang tidak ma'ruf. Seperti apa? Ritual-ritual demokrasi dengan pemilunya coblosan. Itu enggak perlu antum ikut hadir. Ikut andil enggak perlu. Kita doakan semoga Allah taala memilihkan pemimpin yang baik, jujur, adil, muslim, amanah. Dah. Kita enggak perlu datang, enggak perlu hadir. Paham ya? Tapi itu kan diperintahkan oleh pemerintah. Perintah itu ada dua jenis. Perintah yang sumbernya dari pemerintah itu ada dua jenis Perintah yang sifatnya ikhtiyari sama apa? Ittirari. Ikhtiyari itu pilihan, milih mana? Milih selamat, hak asasi manusia atau milih menjerumuskan itu loh. Kalau antum paham itu ikhtiyari dah, milih kita nggak usah ikut campur. Jangan malah anak kesana tok ustad enggak ikut ngobrol, cuman kedatang ke TKP saja katanya. TKP itu tempat apa? Nah, di situ katanya anak di situ aja TPS katanya ikut situ tapi nggak apa ngapain katanya. Allah musta'an sama aja. Enggak perlu datang sekalian mending taklim aja sudah, selesai. Paham ya? Allah musta'an. Tapi apa barakallahu fikum kalau sifatnya ittirori paksaan harus datang. Kalau tidak tembak kepalamu misalkan. Nah, kalau enggak datang tembak kepalanya. Dan terpaksa ini. Nah, itu nanti kita hujah di hadapan Allah taala. Misalkan Allah taala misalkan suatu ketika kita ditanyain misalkan kenapa dulu antum ikut andil demokrasi? Ya Allah, kita dipaksa. Punya hujah. Tapi kalau enggak dipaksa alasan seperti orang hizbiyun membolehkan barakallahu fikum karena apa? Karena kalau ahlu sunnah diam semuanya, nanti yang jadi orang kafir akan menjadi kedzaliman di mana-mana. Tahu dari mana dia? Perkara yang sebelum terjadi jangan dipastikan. Karena hadis yang sudah kita lewati barakallahu fikum, innallaha la yu'ayyid hadzal din rajulin fajir. Terkadang Allah taala itu menolong agama kita ini melalui tangan orang yang jahat. Orang yang jahat tapi malah menolong agama kita. Bisa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan tertipu dengan subhat subhat mereka. Nah, barakallahu fiikum, Allah musta'an. Nah, yang jelas ketaatan pada perkara yang ma'ruf saja, perkara yang baik. Adapun perkara yang mungkar enggak perlu kita mentaatinya. Cukup cukup apa? Menolak dengan cara yang halus, yang sopan. Insyaallah taala bismillah datang sekali dua kali setelah itu enggak datang lagi karena sudah kita jelaskan. Allah musta'an. Seperti antum ketika hidup di masyarakat, suatu ketika nanti antum sudah berkeluarga, ya, biasanya masyarakat macam-macam ada masyarakat yang condong ke sufiyah ya enggak? Yang pakai tahlilan siapa? Setiap ada kejadian orang mati, mati orang meninggal, itu ada tahlilan didatangi. Itu tahlilan, Pak. Nah, kita katakan, wah ini kalau enggak ikut nanti fit, timbul fitnah. Enggak gitu. Itu keliru. Antum hadir di, di, di, situ, duduk situ walaupun ikut tahlilan sama. Nah, terus bagaimana? Enggak usah hadir sekalian. Jelaskan. Maaf Pak kalau masalah ini mungkin kami tidak bisa ikut. Sekali aja menjelaskan setelah itu enggak didatangi lagi biasanya. Paham ya? Tapi kalau antum bermujamalah kemudian tanazul, kemudian nah datang sana ikut apa? menyediakan air minumnya nah, walaupun la ilaha illallah, la ilaha illallah antum diam aja sama saja. Hati-hati para barakallahu fikum. Karena perkaranya bukan perkara sepele, ini perkara bid'ah yang antum bisa mengelak. Mahfum salah ya? Ya na'am. Pernah ikut antum? Eh, jangan. Nah, <laughs> barakallahu fikum karena biasanya masyarakat-masyarakat awam seperti itu. Biasanya banyak seperti itu ya, kejadian-kejadian orang-orang habis apa orang meninggal dunia tahlilan tiga hari tujuh hari setelah itu sewonan sewonan itu seribu hari ratusan seratus hari ada ritual-ritual seperti itu kalau Singapura ada nggak itu Singapura ada nggak kira-kira nah, kita tahu juga ya yang jelas itu adalah ritual bid'ah nah barakallahu fiikum kita dikit lagi Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala kata beliau wal qiyam bil na'am bil mahami wal a'mali allati yasnidunaha ilaik. Dan hendaknya melaksanakan dengan perkara-perkara yang ditekankan, maksudnya ditekankan dalam artian perkara yang penting dan juga mengerjakan apa-apa yang sudah disandarkan dan juga ditugaskan kepadamu pada perkara yang ma'ruf tapi ya, perkara yang ma'ruf. Fal muwadzafu wal mudir wal mudarrisu, maka para pegawai dan para kepala sekolah dan para pengajar wal qadi dan para qadi wal mufti dan orang yang berfatwa wa kullu man waliya amalan min a'mal muslimin dan setiap orang yang memegang suatu tugas dari tugas-tugas kaum muslimin maksudnya dia yang memegang urusannya wallahu waliyul amr alaih yang mana pemimpin menugaskan kepadanya fa innahu yajibu alaihi an-nasihatu fi maka wajib na'am barakallahu fikum na'am menerapkan nasihat tersebut maksudnya bagaimana wajib mentaatinya pada perkara yang ma'ruf perkara yang ma'ruf na'am bi an yakuma bihi 'alal wajhil matlub yaitu hendaknya dia melaksanakan sesuai dengan sisi yang disyariatkan sisi yang disyariatkan na'am fa in naqasa aw qassara kalau seandainya dia nah barakallahu fikum mengurangi atau dia meremehkan fa innahu laysa nasihan li walatil umur maka dia tidak dikatakan menasehati kepada para pemimpin kalau seandainya tidak mentaati peraturan mereka yang tidak berseberangan dengan syariat tadi li'annahum i'tamanu 'ala hadzal 'amal karena mereka para pemimpin sudah apa membebankan amanah nah terhadap amalan ini kerjaan ini falam yakum kemudian orang tersebut tidak mengerjakannya au tahawana fi atau dia bermudah-mudahan intinya barakallahu fikum ketaatan kita mau pegawai atau bukan pegawai Nah, karena pemerintah pada perkara yang ma'ruf saja, perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Nah, barakallahu fikum jangan seperti orang hizmiyun yang sudah terlanjur masuk kemudian beralasan kita kan disuruh. Katanya kita wajib taat kepada pemimpin. Pemimpin nyuruh mengibarkan bendera. Akhirnya mereka yang dulunya semula tidak mengibarkan bendera, bikin sekolahan SDIT, TKIT, SMPIT, SMAIT, pakai TTT semuanya kemudian bendera dikerek sudah. Ini kan haram, enggak boleh dulu kan enggak boleh. Dulu kita nggak pakai, sekarang setelah pakai ini pemerintah nyuruh. Katanya wajib ada pemerintah. Padahal awalnya apa? Awalnya, awalnya itu nggak ada sama sekali. Gara-gara masuk dalam perkara fitnah tadi, akhirnya justru apa? Terjatuh dalam perkara yang berikutnya. Oleh karena itu sebenarnya para ulama tidak ada pelaku bid'ah itu kemudian ketika diingatkan tidak segera taubat melainkan akan menimbulkan bid'ah yang lain. Paham ya? Seperti itu. Anda saksikan aja orang-orang yang sudah semula berdakwah bertahun-tahun para dai Eh, mungkin antum suatu ketika tahu siapa yang dimaksud. Ya, kalau kami sudah tahu orang-orangnya ya, maksudnya bertahun-tahun mendakwakan haram, TV haram, nggak boleh, sekolahan jangan, jangan seperti orang awam lagi, pakai seragam, berdasi, eh, pakai pramuka. Sekarang orang-orang yang ngomong-ngomong ini malah bikin malah bikin sekolahan berseragam. Alasannya awalnya apa alasannya? Kita membuat SDIT ini untuk merangkul masyarakat biar ikut sama kita. Tapi ternyata kebalikan, justru mereka yang terangkul, ngikutin masyarakat. Wah, pakai pramuka, gamis tapi ya, gamis pramuka, merah putih berseragam. Nah, mungkin sebagian tempat belum hormat gini ya, tapi bendera sudah dikibarkan. Paham enggak, San? Ayo na'am barakallahu fikum. Ana tahu tempat-tempatnya. Karena dulu mungkin bisa dikatakan pernah di beberapa tempat yang dulunya enggak ada gitu loh. Dan tempatnya sekarang sudah ada, bendera merah putih berkibar. Allah musta'an. Kita bukan masalah na'am barakallahu fikum. Na'am istilahnya mengkritik mereka dari si dunianya bukan agama syariat ini alasan mereka untuk menyari masyarakat tapi malah mereka yang tertarik sekarang ada pramuka mereka Allah mustahil awalnya nggak ada Allah mustahil semula nggak ada seragam sekarang seragam sudah intinya apa dunia karena kalau sekolah itu diformalkan sekarang ini ma'had Darut Takwa Yogyakarta ini misalkan ya Afan ya misalkan diformalkan akan datang dana setiap bulannya paham ya nah barakallahu fikum karena otomatis harus yayasan lengkap Kemudian dana istilah dana apa itu bos gitu ya. Dari pemerintah atau jadikan sekolahan ada. Gurunya kaya karena dapat dana tadi itu. Di hukum rata guru-gurunya itu seperti guru-guru PNS yang lainnya dapat gaji. Nah, barangkali fikum ya ujung-ujungnya duit tadi. Hati-hati barangkali fikum. Para dai harus sabar. Sabar harus berani siap miskin. Siap miskin nggak Husain? Eh, siap nggak? Siap. Nah, tapi bukan berharap tuh miskin. Paham ya? Maksudnya kalau suatu ketika ditimpa dengan sesuatu yang sulit dalam masalah dunia, berdoa kepada Allah taala. Jangan langsung arahnya kepada tadi itu. Eh, eh, penyeberangan apa istilahnya apa barakallahu fikum, penyelewengan terhadap syariat gara-gara uang itu jangan. Sabar barakallahu fikum. Naam. Antum selama bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah, kemudian sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan ditempuh, insya Allah masih hidup insya Allah. Bismillah. Paham ya? Jangan gara-gara sudah terpepet kemudian wahana nggak bisa kalau dakwah seperti ini terus. nggak berkembang ini dakwah ini. Kalau biar berkembang kita bikin yayasan Darut Takwa. Nah, kemudian setelah itu kita bikin pelang eh, SDIT, Insya Allah banyak yang datang. Tapi kan kemungkaran terjadi dalam ini nanti. Harus pasang bendera merah putih, kemudian harus seragam walaupun bergamis. Saya disaksikan sudah itu ya. Allah musta'an. Yang jelas hati-hati barakallahu fikum. Ahlussunnah sunnati wal jamaah na'am barakallahu fikum tidak pernah berubah di dalam menempuh prinsip para salafun saleh, tidak pernah berubah. Yang berubah itu orang-orang oknum-oknum yang sudah tertipu dengan dunia atau apa? uang atau amplop tadi itu. Allah musta'an. Suatu ketika antum berdakwah, jangan mengharapkan amplop. Tahu amplop antum ya? Tahu amplop? Amplop tebal itu ada isi uangnya itu. Kalau antum mengharapkan itu sudah keliru sudah. Paham ya? Cuman kalau dikasih boleh diterima? Eh, enggak masalah. Tapi kalau mengharapkan itu jangan. Itu nanti sudah niatnya sudah tercoreng. Paham ya? Jadi dakwah itu kalau antum niatnya lillah, ada amplop atau enggak ada amplop, datang terus. Kok cuma dua orang nih ya? Wah, enggak jadi aja lah. Lah cuma 200 ribu dua orang. Soalnya per orang itu didata apa? 100 ribu. Kalau dua orang teman, 200 ribu. Paling minim 30 orang lah. Sepekan sekali dikumpulkan gitu. Nah kalau 30 orang kali 100 berapa? 30 orang setiap orang mengeluarkan 100 ribu. Berarti berapa jumlahnya dah? santai aja Iqbal, berapa? 30 orang, setiap orang mengeluarkan 100 ribu. Total berapa jumlahnya uangnya? Yaudah, 30 kali 100 sudah. Maksudnya 30 kali 100 ribu sudah. Berapa? 3 juta, lumayan. Sepekan sekali 3 juta. Tapi 30 orang tadi itu Nah, jangan seperti itu barakallahu fikum. Ada ataukah tidak satu orang dua orang selama dia mau belajar, ajarin ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. kalau Allah kalau Rasul. Seperti itu barakallahu fikum. Ada Adapun kalau ngandalkan pemberian orang lain, minta-minta itu jangan tercela. Kecilannya minta-minta jajan, kalau besar terbiasa minta apa? Dana. Yang diminta dana sudah bukan jajan lagi sudah. Allah musta'an. Ikhwan fi din azzani wa azzakumullah. Kata beliau di sini, li'annahum Eh, wa kadzalika minan nasiha liwulatil umur. Ini panjang ya, insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas, nah barakallahu fikum kita semuanya wajib mentaati para pemimpin, para pemerintah pada perkara yang ma'ruf, perkara yang disyariatkan, bukan perkara yang mungkar, bukan perkara yang haram, sebagaimana bentuk enam kita merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Nasallallahu alaihi wa afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.